Jam'ul mu'anas salimu Jama mu'anas salim Ta'rifuhu definisinya huwa majumi'a bi'alifin alifin wa ta'in mazidataini ala mufradihi. Ya isim yang isim yang menunjukkan makna jama ya dengan cara menambahkan alif dan tak tambahan pada bentuk mufradnya. <clears throat> Ini definisi diambil dari Al-Hududul Nahwiyah ya 200 aman 281 hukmuhu bagaimana hukumnya yurfa'u bil dhammati wa yunsabu wa yujarru bil kasrati dimarfukan dengan domah dan dinasofkan dan dijarkan dengan kasrah misaluhu contohnya mu'minatun zaina zainabatun samawatun ya itu adalah contoh-contoh jama muannas salim. Ya, ditambahkan alif dan ta di belakangnya dari bentuk mufradnya. Contoh mukminatun maka bentuk mufradnya mukminatun ya. mukminatun ada tak marbutoh, tak marbutohnya dibuang lalu ditambah alif dan tak menjadi mukminatun Wa misalu jam'il muannasis salimi al-marfu'i qauluhu ta'ala sebagai dan contoh jama muannas salim yang marfu sebagaimana firman Allah dalam fi suratil Mumtahanah ayat 12 ayat 12. Idza ja'aka mu'minatu ketika perempuan-perempuan beriman datang kepadamu. Fal mu'minatu maka kata al mu'minatu jam'u mu'annasin salimun i'rabnya marfu'un li'annahu fa'ilun karena dia fa'il. Wa rafihi adhammatu zahiratu ala akhirih dan tanda domahnya nampak pada akhirnya. Wa mithalu jam'il mu'anasi salimil mansubi dan pemisalan jam mu'anas salim dalam kondisi mansub seperti pada firman Allah taala fi suratil azab ayat 49 Ila nak idza nakahtumul mu'minati ketika ya ketika kalian ya menikahi perempuan-perempuan yang beriman. Fal mu'minati jam'u mu'anasin salimun i'rabnya mansubun li'annahu maf'ulun bihi karena dia sebagai objek wa alamatu nasbihi al-kasratu zahirah dan tanda mansubnya adalah kasrah yang nampak. Wa jam jam'il mu'annasis salimi al majruri ya dan contoh jama muannas salim yang majrur seperti pada firman Allah taala fi suratin nur ya dalam surat nur wa kullil mu'minati dan katakanlah kepada para perempuan-perempuan beriman fal mu'minati maka mu'minati di ayat tersebut ya i'rabnya ya ismun majrurun li'annahu subiqa bi harfi jarrin karena diawali dengan huruf jar li ya wa huwa lam huruf lam di sana wa alamatu jarrihi al kasratu zahirah dan tanda jarnya adalah kasrah zahirah yang nampak fawaidun wa tanbihat ya Faidah dan catatan penting yang pertama sumiyahadal jam'u bisalimi lisalimati bina imufradihi minat taghayyir ghaliban syarhul azhari ala al rumiyati ya kenapa dinamakan jama dengan salim maksudnya selamat ya karena ya jama muannas salim itu selamat dari bentuk mufradnya ya dari dari perubahan secara umum jadi mengapa jama muannas salim disebut jama yang menunjukkan makna muannas as-salimu as-salimu itu yang selamat maksudnya bentuknya itu masih mirip-mirip dengan mufradnya berbeda dengan jama taksir yang bentuknya benar-benar berubah secara tidak tentu dari bentuk mufrad ke bentuk jamaknya. Adapun jama muannas salim itu bentuknya masih ada atau mengikuti bentuk mufradnya dengan tambahan alif ta di akhirnya maka dinamakan salim. Yang kedua qala Ibnu Malikin fil fi alfiyatihi berkata Ibnu Malik dalam alfiyahnya wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a. Ya. Untuk membentuk jamaknya ditambahkan alif dan ta dan dikasrah dan dijer ketika nasab ya bersamanya. Ya ini seperti yang sudah dijelaskan ya cara membentuk jama muannas salim itu dengan menambahkan alif dan ta dan ketika i'rabnya nasab itu dengan tanda kasrah ya. Ya, ketika i'rabnya nasab dan jer itu dengan tanda kasrah. Yang ketiga, <clears throat> laisa min jam'il mu'annas salimi ya abyatun wa awqatun wa aswatun anna ta ita ta anna ta atiha asliyatan asliyatun wujudiha fi mufradi fi fi mufradatihi eh, fi mufradatiha asliyatun ya maka tidak termasuk jama muana salim ya kata-kata semisal abiatun rumah-rumah auqatun waktu-waktu aswatun eh, suara-suara uh, karena tak di sana adalah tak yang memang asli berada pada bentuk mufradnya karena bentuk mufradnya itu baitun rumah maka kita ketika jama abiyatun eh, itu bukan jama muana salim melainkan itu jama taksir karena taknya itu memang sudah ada dari awal e, bentuk mufradnya. Adapun tak ya yang berada pada jama muannas salim adalah tak tambahan ya sedangkan yang tak asli maka seperti abiyatun, awqatun, aswatun itu bukan jamak muannas salim. Waktun waktu sautun suara. Wa ta'u jamil muannas salimi ya wat La takunu ila zaidatan zuru kotrun nada halaman 69. Maka tak ya pada bentuk jama muannas salim adalah tak tambahan. Bisa dilihat di kotrun nada ya syarah kotrun nada. Selanjutnya di halaman 43 yang terakhir dari pembahasan al-mu'rabatu bil harakat isim-isim mu'rab yang dengan harokat rabi'an yang keempat al fi'lul mudari'u fi'il mudari' yu'rabul fi'lul mudari'u bil harakati idha lam yattasil bi akhirih syai'un ya fi'il mudari' yang di'irab dengan harokat adalah ketika ya tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun wa yurfa'u bil dhammati idha lam yadkhul alaihi nasibun au jazimun nahu qawluhi ta'ala ya, fi'il mudhari ya di eh, dimarfukan ya ketika ya dimarfukan dengan domah ketika kepada fi'il mudhari tersebut tidak kemasukan amil yang membuat nasab atau amil yang membuat jazam seperti pada contoh firman Allah taala nahu qaulihi taala fi surati Yusuf ayat 92 yaghfirullahu lakum Ya Allah ya mengampuni mereka maka yaghfiru di sana fi'lun mudhari ya i'rabnya marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah ala akhirih ya dan tanda marfunya adalah dhammah yang nampak pada akhirnya maka dibaca yaghfiru Allahu lafzul jalalah ya Allah adalah lafaz dalalah fa'ilun ya, dia sebagai fa'il i'rabnya marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah dan tanda marfu'nya adalah dhammah lakum itu terbagi dua ada allamu dia harfu jar wal kafu dhamir muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali jarrin bi harfi jar dan kaf di sana kum itu domir yang bersambung dan dia mabni atas domah dalam posisi majrur ya dengan huruf jer lam Lalu yang kedua wayun sabu bil fathati dimansubkan dengan fathah ida dakhala alaihi nasibun. Ketika masuk pada fi'il mudhari tersebut amil yang membuatnya nasab seperti pada firman Allah taala dalam surat Al-Munafiqun ayat 6 lan yaghfirallahu lahum ya dan Allah tidak akan mengampuni mereka maka lan yaghfira lan di sana harfun nafi nasbun dia huruf nafi pembuat nasab yaghfiru fi'lul mudhari ya fi'lul mudhari'in mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathah yaghfira di sana ada fi'il mudhari yang mansub karena adanya lan dan tanda mansubnya adalah fathah maka dibaca yaghfira Allahu lafzul jalalah ya sebagai fa'ilun i'rabnya marfu'un wa alamat raf'ihi ad-dhammah dan tanda marfu'nya adalah dhammah lahum ya terbagi dua ada al-lamu ya huruf jar dan ha wal ha'u hum di sana dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalin fi mahali jarrin harfil jarri ya, dia domir yang bersambung dan dia mabni atas domah pada posisi majrur karena kemasukan huruf jar lam yang kedua ketika majzum wa yujazamu sukuni idza dakhala alaihi jazimun ketika masuk pada fi'il mudhari' ya amil yang membuat jazm nahu qoulihi ta'ala sebagaimana firman Allah taala fi suratil maidah ayat 118 wa in taghfir lahum dan jika kamu mengampuni mereka maka i'rab ya wa in taghfir wa in ya wal al wawu harful atfi dan in itu huruf syar harful syarti wa jazmun ya in di sana huruf syarat dan pembuat jazm taghfir ya fi'lul mudari dia fi'l mudari ya filu fi'lu syarti majzumun dan dia sebagai fi'il syarat i'rabnya majzum biin ya dengan huruf in dan wa alamatu jazmihi as-sukun dan tanda majzumnya adalah sukun wal fa'ilu wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta dan fa'ilnya adalah adalah domir yang tersembunyi takdirnya anta lahum alamu harfu jarin wal ha'u yaitu hum ya domirun muttasilun mabniun ala domi fi mahali jarin fi harfi jar ya domir yang bersambung dan dia mabni atas domah dalam posisi majrur karena kemasukan huruf jar lam Selanjutnya wa kharaja an zalikal mudhari'ul mu'talul akhiril majzumu dan keluar dari pembahasan di atas adalah fil fil mudhari' yang mu'tal akhir yang huruf akhirnya kemasukan huruf ilat bisa alif waw atau ya dan dalam keadaan majzum fa innahu yujzamu bihadfi harfil illah maka dia dimajzumkan dengan tanda dihapusnya huruf illah ya bisa al alif atau al wawi atau al yai nahu sebagaimana contoh lam yas'a dia tidak berusaha maka lam yas'a lam di sana harfun nafi jazmun ya dia huruf nafi pembuat jazm yas'a ya fi'lul mudhari majzumun ya yas'a da fi'il mudhari majzum i'rabnya bil lam karena ada lam wa alamatu jazmihi hadful harfil illati wahwal alifu ya dan tanda mazumnya adalah dihapus huruf ilatnya yaitu alif wal fathatu da, dalilun alaiha dan fathah adalah tanda baginya jadi lam yas'a itu mazum ketika lamnya dibuang maka kembali lagi ke marfu dibaca yas'a ya, yas'a di sana muncul lagi huruf ilatnya yaitu alif ya Ketika kemasukan lam, maka tanda mazumnya dengan dihapus huruf ilat alifnya. Maka dibaca lam yas'a. Contoh yang lain walam yadau, Ya, dan dia tidak menyeru, walam yamshi dan dia tidak berjalan. Poin yang kedua, wa kharaja an dzalikal tasalabihi idza ittasala bihi aliful isnaini أو jama'ati aw ya'ul mukhatabati fa innahu yu'rabu bil hurufi kama sayati bayanuha insyaallah ta'ala dan keluar dalam pembahasan di atas adalah fil fil mudhari yang masuk padanya alif isnain, alif yang menunjukkan makna dua atau wawul jamaah, wawu yang menunjukkan makna jamak atau yaul mukhatabah atau ya yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara fa'innahu yu'rabu bil huruf maka dia di'irab dengan huruf bukan dengan harokat seperti pada pembahasan bab ini kama saya tibayanuha insyaallah sebagaimana penjelasannya akan datang insyaallah taala poin yang terakhir wa kharaja an zalikal mudari'u idza tasarat bihi nunut tawkidi au nunul inasi dan keluar dari pembahasan ini adalah fil-fil mudhari yang bersambung padanya nun taukid yaitu nun yang menunjukkan uh, atau yang berguna untuk menguatkan au nunul inas atau yang nun yang menunjukkan makna perempuan fa innahu yubda kama sayati bayanuha insyaallah taala fi babil af'ali maka ya fil mudhari yang kemasukan dua jenis nun tersebut itu yubna itu mabni ya, tidak bisa di i'rab maksudnya tidak mu'rab ya kama saya tibayanuha seperti uh, sebagaimana penjelasannya akan datang insyaallah fi babil af'ali dalam bab tentang fi'il fi'il demikian semoga bermanfaat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.